Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Minta يا mujahid Kaitan كيف apa? Kita tahu Baik. Yang kedua, apa Bu siapa? Nah itu yang pertama. Nah, Kaidah kedua tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang padanya terdiri dari beberapa kaidah. Di antaranya bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya husna. Kaidah kedua apa? Berupa Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan bilangan tertentu yang kita ketahui. Kaidah ketiga apa? Ada bahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak ditetapkan dengan akal, akan tapi ditetapkan dengan syar, dalil-dalil syar'i. Kaidah ini disebut juga dengan apa? Istilahnya Gitu ya. Nah, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Apa alasannya? Kok nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditetapkan dengan akal apa harus dikarenakan memberikan nama-nama Allah tidak Allah tidak menamjinya maka ini adalah suatu kekurangan ajaran nah suatu bentuk kekurangan ajaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua apa apa Afif karena kalau tidak mengetahui nah, akal tidak mengetahui nah, karena akal tidak mampu mencapai ya apa-apa yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala katakan dia tidak akan mengetahui apa-apa yang berhak untuk Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama ya, yang mencapai puncak kebaikan. Khawatir dia memberikan nama ternyata pada nama tersebut ada aib. Khair. Barakallahu fiikum. Kita masuk pada subkaidah yang keempat dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الفرع الرابع كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا kaidah ini ya khonifillah berhubungan dengan makna yang terkandung dengan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini bahwasanya min min asma'illah semua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala fa innahu yadullu ala dzatillah Sungguhnya nama tersebut menunjukkan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa al sifatil lati tadammanaha menunjukkan sifat yang terkandung dalam nama tadi. Wa 'alal atharil mutarattibi 'alaihi in kana muta'addiyan. Dan yang ketiga, menunjukkan tentang asar yang didapatkan dari nama tersebut apabila mengandung suatu sifat yang mutaati Telah kita lewati dalam pembahasan sarf. Di sana ada fi'il yang lazim dan mutaati mutaati maknanya dia bisa memberikan akibat kepada yang lainnya seperti doroba doroba ini membutuhkan apa sesuatu yang dipukul berbeda dengan karuma karuma seorang yang mempunyai sifat mulia tidak membutuhkan apa tidak membutuhkan mak'ul ini namanya lazim dan untuk menunjukkan makna yang ketiga ini khusus pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mutaaddi. Akan lebih jelas nantinya ketika kita memberikan contoh. Sebelum itu semua ikhwan fillah, di sini Syekh ingin menerangkan kepada kita bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu padanya terkandung tiga hal utama. Yang pertama bahwasanya nama tadi menunjukkan zat yang dinamai. Jelas. Allah Azza wa Jal menamakan dirinya Ar-Rahman. Berarti ketika seorang mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahman ini menunjukkan zat yang mempunyai nama Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, selain menunjukkan terhadap zatnya, juga menunjukkan terhadap sifat yang dikandung dalam nama tadi. Dan ini merupakan kekhususan yang ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala mesti terkandung di sana sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Berbeda dengan nama-nama makhluk. Allah menamakan dirinya Al-Aziz atau Al-Qawi misalnya. Al-Qawi memiliki makna zat yang maha kuat mencapai puncak kekuatan. Allah Subhanahu wa taala ketika menamakan dirinya Al-Qawi, yang pertama Al-Qawi menunjukkan zat Allah, yaitu yang dinamai dengan nama tadi. Dan yang kedua menunjukkan tentang sifat yang dikandung dalam nama tadi yaitu penetapan kekuatan bagi Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan makhluk. Makhluk dia dinamakan Jamil misalnya ternyata jelek sekali orang. Dinamakan Karim ternyata orangnya pelit. Adapun Allah Azza wa Jal, setiap nama mesti terkandung padanya sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Dan ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada dua perkara yang lain yang juga demikian sebagai faedah yaitu nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama-nama Rasulullah selain menunjukkan zat Rasulullah juga menunjukkan apa sifat yang dikandung dalam nama tadi. Al-Amin karena dia seorang yang terpercaya. Dinamakan Al-Mahi karena dialah yang menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Nabi yang membawa syariat penutup menghapus semua syariat-syariat sebelumnya. Dan nama-nama Rasulullah yang lainnya. Ahmad. Dinamakan Ahmad karena dia mempunyai sifat-sifat terpuji. Adapun selain Rasulullah dari manusia biasa dinamakan Ahmad ternyata orangnya badung, orangnya nakal, Demikian juga Muhammad. Muhammad itu makna yang terpuji, berarti harus berusaha agar sesuai dengan namanya. Jangan menjadi anak yang nakal. Tanya. Kemudian yang ketiga nama Al-Qur'an. Nama-nama Al-Qur'an juga menunjukkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Dinamakan Ar-Ruh karena memang dia merupakan roh yang akan menghidupkan jiwa-jiwa manusia. Dinamakan Asyafi. Quran itu diantaranya nama Syafi. Karena dia menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Dan demikian seterusnya. Atau Syifa. Syifa. Furqan. Di antara nama Al-Quran, Furqan karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Tayyib. Berarti ini tiga hal yang padanya terkandung selain menunjukkan terhadap zat yang dinamai juga menunjukkan terhadap sifat yang dikandung padanya. Nama-nama Allah, kemudian nama-nama Rasulullah dan nama-nama Al-Qur'an. Kita kembali kepada pembahasan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Selain kedua hal yang ditunjukkan tadi yaitu menunjukkan zat yang dinamai kemudian menunjukkan sifat yang dikandung dalam nama tersebut di sana ada perkara yang ketiga yang ini khusus untuk nama-nama yang mutaaddi nama-nama yang nama-nama yang mutaaddi adalah nama-nama yang memberikan akibat atau dia ya, nama-nama tersebut asarnya akibatnya dirasakan oleh para makhluk jadi ini khusus untuk nama-nama yang mutaadi saja untuk poin yang ketiga Ketika nama-nama tersebut mutaati berarti kita harus menetapkan asar akibat dari ya akibat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Misalnya Ar-Rahman Zat yang maha luas rahmatnya Berarti kita harus menetapkan Asar akibat dari Luasnya rahmat Allah berarti apa? <coughs> Banyaknya manusia yang mendapatkan rahmat-rahmat Kemudian Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat merahmati hamba-hambanya sehingga syariatnya pun mudah dan seterusnya. Yang hal ini akan dicontohkan oleh al alama Ibnu Utsaimin dalam perkataan-perkataan beliau setelah ini. Nah, setelah kita pahami makna kaidah, kita baca kelanjutan perkataan Syekh rahimahullah taala Qala wa la yatimul imanu bil ismi illa bi itsbati dzalika kulli. Tidak akan sempurna keimanan terhadap suatu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menetapkan semua yang disebutkan tadi. Tiga hal yang disebutkan tadi. Berarti diingat-ingat. Kalau kita ingin penetapan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, maka harus mengandung padanya tiga hal. Kita menetapkan satu nama berarti yakin bahwasanya nama tersebut menunjukkan zat Allah. Kemudian menunjukkan terhadap sifat yang dikandung dalam nama dan menunjukkan akibat yang merupakan konsekuensi dari nama tersebut. Misalnya fi ghairil muta'addi contoh untuk yang demikian itu pada selain nama yang mutaaddi. Al-Azim di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Siapa yang bisa mendatangkan dalilnya? Hmm? Apa yang keras? Nah, wa huwa al-aliyyul azim. Banyak sekali dalam Al-Quran penetapan nama-nama Al-Azim nama Al-Azim bagi Allah Azza wa Jal fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illah dalan ala dhatihi ta'ala maka tidak akan sempurna keimanan terhadapnya sampai engkau beriman dengan menetapkannya sebagai nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalan ala dzatihi ta'ala yang menunjukkan terhadap zat Allah taala. Wa ala ma tadammanahu min as-sifat wa hiya al-'azamah dan wajib untuk beriman terhadap apa yang terkandung dalam nama tersebut yang berupa sifat yaitu sifat keagungan bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau kita menetapkan nama Al-Azim, kita yakin bahwasanya Al-Azim itu menunjukkan terhadap zat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwasanya nama Al-Azim tersebut menunjukkan sifat keagungan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini untuk nama yang tidak muta'adid. Karena keagungan termasuk sifat dati yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa mithalu dzalika fil muta'addi dan contoh untuk yang demikian itu pada nama-nama Allah yang muta'addi. Ar-Rahman Apa dalil tentang tetapnya nama Ar-Rahman bagi Allah? Abdullah Ar-Rahman merupakan nama di antara nama-nama Allah. Dalilnya apa? Di Al-Fatihah disebutkan dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ayat yang kedua Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahman al-Afishtawa. Nah, fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi isman min asma'illah maka tidak sempurna keimananmu terhadap nama ini sampai engkau menetapkannya sebagai nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. dalam ala dhatihi ta'ala yang menunjukkan terhadap zat Allah ta'ala. Wa ala ma tadammanahu minas sifat wahiyar rahmah. Dan menunjukkan terhadap apa yang terkandung dalam nama tadi yang berupa sifat, yaitu sifat rahmat Allah Azza wa Jal yang maha luas. Wa ala ma tarattaba alaihi min atharin wa huwa innahu yarhamu man yasha. Dan untuk tambahan pada nama-nama yang mutaaddi di sini ada poin yang ketiga yaitu menunjukkan terhadap apa-apa yang merupakan konsekuensi dari nama tadi yang berupa akibat-akibat yang didapat oleh hamba-hambanya. Yang konsekuensi tersebut apa? Yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jal merahmati siapa saja yang dia kehendaki. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa saja yang dia kehendaki Hah? Di mana ya rahamnya? Di mana penetapan rahmatnya? Wa yaghfir itu. Yang ada yarhamnya wa rahmati wasi'at kulla syai. Yang lainnya? Yarhamuhum ya, apa? Yarhamu man yasha. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati siapa saja yang dia hendak. Tayyib ya khalifillah. Ini dua contoh yang menunjukkan penerapan kaidah yang keempat dan merupakan kaidah terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala pada pembahasan nama-nama Allah azza wajalla. Diingat-ingat empat kaidah ini